baca berdua-berdua ya. dari awal man hadza tafadhal man hadza hmm. man hadza hadza sadidun terus man man hadza saya nanti haja walad waladin. Iya. Terus? Saya. Ya, man haja Haza Ya, jawaban yang menjawab <laughs> yang menjawab Man haza haza talibun. Terus. Tamir. Hmm? Maha lagi ya. Mahaza, betul? Iya. Mahaza. Yang di sebelah nah. Mahaza. Sepuluh halaman sepuluh. Sebelahnya. sebelahnya. Siapa yang sebelahnya? halaman sepuluh apa? Ah, itu Ah, itu. Oh, oh. Man hadza? Ma hadza. Ma hadza? Hadza masjidun. Terus. Man hadza? هذا تسجيل Tanya panjang. هذا Iya. هذا قلب Terus. La. Di bawahnya, di bawahnya. Eh, di atasnya. Ahada kalbun itu lagi. Ahada kalbun? La. Ahada kalbun. Iya. Ahada. Ahada himarun. Iya. Terus. Ahada himarun? La. Ahada. Hisaman. Hisaman. Iya wa ma hadza hadza jamalun nah. terus ma hadza hadza laita dikun dikun ya hadza dikun ya terus man hadza ya. hadza mudarrisun mudarrisun hadza ya. mudarrisun hadza qamisun Ya. Lah, ada mindilun. Ya, kita teruskan. Sekarang membaca. Silakan. Imran lagi. Yang di bawah. Nomor satu itu dalam kurung. Nah. Oh, iya. Tamrin, tamrin. <clears throat> de apa kabul dia nak apa kopi kopi masuk. Haza ma haza yeah Iya. Terus nomor Hadza hadza sadidun. ya. Rabi nomor empat. هذا جميل Jamalun. جمال Iya. Al-khamis. هذا قلب Kalbun. قلب هذا قلب لا هذا قاسم Kittun. Iya. هذا Iya. إيه. آه، هذا حصان إيه، حصان إيه. لا هذا حمار حمار حمار هذا حمار هذا منديل أهذا آه، ولد نعم شرود العاشر نمر سلوك آه، من هذا من هذا من هذا رجل rajulun. Iya. Sekarang menulis ya. Dari eh, awal Abu Zakaria nomor satu masing-masing satu satu aja dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan ya tafadhol ditulis yang mana kan ini nomor satu urut aja satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan ya yang paling bawah kanan itu sembilan Jadi pukul satu itu saja. awal. Mandi الأول منديل منديل satu tangan. Ya, asani nomor dua. Nah, asali. pun kurang titik. Banyak belum ada titik. Tiada. Robi nomor empat. Ya. Al-Khamis nomor lima. Ya. as nomor enam. نعم السابع أم السجود يا الثامن nomor delapan ya التاسع nomor sembilan Bukan itu tidak ada Iya. Dan empat. Baik. Jadi selesai pelajaran pertama sama ganti dengan buku kedua kitab kedua hmm. ini tidak dipakai untuk berjalan ya untuk ya. membaca ya. Itu macam baca ya. Ada di situ kan? Oh disiapkan ya? Tuan, yang itu nak telah besi apa nak? Nah, baru nanti ini orang yang peluk sama peluk. Jadi untuk ini kita mulai aja di halaman 2 Insya Allah tidak terlalu bermasalah. Menyasar halaman dua. Yang nah, sebelumnya menyasar halaman dua. Ayat halaman Yang al-muyassar Nama buku al-muyassar Fi'il min nahwi Nah, kita teruskan. Pengarang mengatakan anwa'ul kalimah. Pembagian kata. Nah, jadi dalam hal ini kalimat dalam bahasa Arab sama dengan dalam bahasa Indonesia terdiri dari kata-kata. Nah, kata-kata yang ada di dalam bahasa Arab itu dikelompokkan ke dalam tiga bentuk atau dikelompokkan ke dalam tiga bentuk. Jadi ada tiga dia. Mana tadi? Sudah tadi di mana? Ya? ya. jadi kita dalam tiga bentuk kursi kursi yang penting nampak. Nampak nih lain Di bawah ada air. Enggak, Anda nulis di bawah nanti letak di atas. Jadi kata itu ada tiga kata. Ada kata itu yang disebut dengan ismun. ismun. Itu yang pertama. Ini setelah kitanya kata benda. Ini kata benda. Kelompok kedua itu disebut dengan fi'lun. fi'l atau istilah kitanya kata kerja. dan kelompok ketiga itu disebut dengan harfun bahasa kitanya huruf nah, digolongkan ke dalam huruf itu dia Dimana mana contoh daripada isim ini yang nomor satu ya contohnya yang musim seperti mulai yang nama oh, manusia seperti rojulun ya. manusia rojulun ya. imra'atun ya. kemudian nisaun atau An-Nisa an atau juga waladun atau juga talibun ya. ini manusia itu disebut isim kata benda yang tumbuhan misalnya syajaratun sun ya. atau dahan rusnun, rusnun. atau akar aslun aslun atau daun warakun hmm. ya. dan yang lainnya. Kemudian yang berkaitan dengan benda-benda mati seperti baitun. Ya. Kalamun bisa. Atau jendela. Nafidatun. atau pintu babun dan seterusnya. Ya, itu dia di sini. Silakan kalau mau dicatat. harfun harfun iya. kemudian diletak di bawah aja lah ya saya hmm. nampak tuh kasih kau ya dia nampak saya nampak Imro'atun Wanita Kalau wanita banyak un. Kalau imro'atun itu satu orang wanita ya rajulun lelaki imra'atun wanita Anisa'u para wanita waladun anak laki-laki talibun pelajar laki-laki kemudian syajaratun pohon husnun dahan aslun akar warakun daun ya pakai ya? Iya, pakai sop. Kemudian baitun rumah, kolamun pena, nafidatun jendela, babun pintu. Iya, an-nisa'u bisa ditukar juga bisa dihilangkan ininya tapi ditambah tanwin. Nisa'un ini saja. Imra'atun. Ya, imro. Imro. Imro'atun. Imro Satu orang wanita atau seorang wanita. Aslun tapi di bawah. Aslun. Aslun oh akar. Akar. Ya, nisa, seorang wanita. Ah, oleh sebab itu jangan nama anak nisa. Artinya anak banyak, artinya wanita banyak. Nah, namanya kalau kalau mau bikin nama satu orang wanita imro'ah, imraatun Nisa, nama anak nisa. Nisa itu artinya para wanita. <laughs> Hati-hati. Warokun apa Daun. Warokun bin Naufal itu daun. Ya memang gitu nama-nama Arab itu gitu nama-nama pohon kadang hangzola nama pohon itu suka apa dia pak oh laba-laba nama-nama binatang pengkabuting sama iya sama nafida nafidatun jendela jendela Di bawah sejarah Wusnun Wusnun Wain itu Gusmun anak laki-laki kalau anak perempuan bintun dahan dahan pohon dahannya cabang Gusnun Gusnun ya cabang iya. ya iya cabang Husnun aslun akar. Bahasa kitanya sudah bahasa kita kan itu asal. Asal. Usul dari situ tuh. Iya. Iya. asal Aslun. Aslun. Nah, Warakun. Warakun. Daun. Denise Pohon. Ya, kalau kita gambarkan ke sini yang di sini itu lampu misbahun. Ya. Itu lebih mengenal biar lebih ingat kalau lampu mis sot ba ha mis basun lampu ya, ya. Misbahul munir eh, lampu yang bercahaya. Munir artinya menerangi. Misbahun. jendela nafidatun kipas nah kipas mirwahatun mirwahatun mirwahatun mirwahatun mirwahatun kipas mirwahatun mirwa ya alif ada alif ini mirwa hatun ha yang mendekati hamzah iya enggak yang mendekati kho hatun mirwa hatun ya, kemudian jam sa'atun sa'atun sa'atun Sa'ah. Ya. Ya. Kita teruskan ke bawah. Kaf. Kaf. Haqibatun. Haqibatun. Haqibatun. Ya. Ya. Kemudian kacamata. Kacamata nazaratun. Nazaratun. Sahibun nazara. Orang yang berkacamata. Sahibun nazara. Madarikun Nazar, eh? Madarikun Nazar atau Madarikun Nazar? Kalau yang kitab ah, Ya, eh, Madarikun Nazar. Nazar. Nazar itu pandangan-pandangan. Hmm. Madarikun Nazar apa? Nah, artinya menggapai pandangan-pandangan. Capaian-capaian itu apa lagi pencapaian capaian Oke. Nazaratun. Kemudian ini kolam suatun kolam sin suatun kolam suatun eh kolam suatun membacanya seperti kaidah tadi juga kan? Nun bertemu nun mati bertemu. Oh, enggak enggak Kolon suatu. Apa nanti Fesi. Fesi. Ya. Tapi batu. Sah. Yang kita pakai yang sarung itu ya yang sarung sarung izarun izarun izarun zai bukan zal izarun ya Kemudian celana sirwalun. Ya. Sirwalun. Sirwalun. Izarun, sarung. Iya, sirwal. Iya, Ya, itu dia isim atau kata benda. Kalau di dalam bahasa secara apanya, ilmu nahunya itu disebutkan oleh pengarang di situ al ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan walam tuktaran bi zamanin kata dia nomor satu itu isim isim huwa adalah kalimatun kata atau sebuah kata dalat yang menunjukkan ala makna pada sebuah makna walam tuktaran bi zamanin dan tidak berkaitan dengan waktu. Artinya di kata itu bukan menunjukkan waktu. Ya. Oh ini terjadinya perbuatan ini terjadinya di waktu ini. Bukan itu dia. Dia hanya menyebutkan sebuah benda. Itu disebut isim. Ya. Ya, kita teruskan masalah isim ini. Kita masuk sekarang tanda-tanda isim lagi tanda-tandanya ya. Coba yang bisa membaca sebuah ayat, biar anak tulis di sini. Coba baca sebuah ayat. Silakan. Siapa yang membaca? Agak satu ayat jadilah ayat yang bersangkutan dengan eh, pokoknya baca aja ya oh. hmm, terserah nanti kita akan sebutkan di situ ada isu bentar laqad ja ya ya akum eh ya akum rasulun rasulun min أنفسكم أنفسكم أنفسكم nah kita lihat di sini lakot sungguh kata-kata lakot nilai ini artinya juga sungguh kot juga sungguh artinya lakot berarti dua kali pernyataan eh, penekanan sungguh-sungguh jaa telah datang kum kepada kalian Rasulun seorang Rasul yang seorang Rasul itu min amfusikum juga dari diri-diri kalian. Amfusi diri-diri kum kalian. Min dari Rasulun utusan. Nah pada kata ini itu ada isim di situ. Kalau kita lihat tadi contoh-contohnya apa tadi? Imra'atun, rajulun, nisa'un. Nah coba cari di sini mana yang di sini. Rasul Rasulun apa tanda isim di situ? Siapa yang bisa? Ahlun itu ya. Itu disebut dengan tanwin. win, Tanwin. Tan, ya, tanwin. Itu tanda. Jadi kalau ada setiap satu kata ada tanwin dia itu i isim. Nah, siapa yang bisa mendatangkan sebuah ayat yang lain? yang ada isimnya. <laughs> silakan. Tafadhol, silakan. Ada isimnya, silakan. Kalau sini kan Rasulun, nah, udah nampak satu kan. Nah, silakan. Qul ya ayyuhal kafirun. Di situ ada isim, tetapi bukan tanwin. Kita tulis. Ya, kita masuk berarti yang kedua itu. Tema apa itu tadi? Nah. Ini tanwin ya. Kalau ini tandanya tanwin. <laughs> ya, sekarang yang kedua Qul Ya ayyuhal kafirun ya. Kita masuk aja yang kedua. Ini sebetulnya sudah beda karena ada di sini isim, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai orang-orang kafir. Ayyuhal kafirun. Jadi ada kata al-kafirun. Nah, jadi al-kafirun ini ada di situ alif lam di awalnya. Asal katanya kafiruna. Katanya. Tapi ada penambahan alif lam. Nah, setiap kata yang ada alif lam itu dia isim. Itu dia. tapi secontoh contoh tadi apa tadi? Tarajulun tadi kan? Kita contohkan. Bisa dikasih arrajulu Tapi hilang tanwinnya. arrajulu jadi. Ada tadi sajaratun kan? Apa tadi artinya sajaratun? Pohon kan? Bisa itu dibuat dengan as-sajaratu. Ya. As-sajaratu. Hilang tanwinnya. Nah, kalau sudah ada alif lam eh, pada sebuah kata itu arti lusan. Kalau rajulun itu artinya seorang lelaki. Kalau ar-rajulu artinya lelaki tersebut atau laki-laki itu. Eh. Kalau syajaratun sebuah pohon. Kalau sudah masuk al ini alif lam maka jadi pohon tersebut. Itu Nah, siapa yang mendatangkan satu contoh lain, barang barangkali bisa nanti diambil uh, apanya uh, tanda isim di situ. Ini sudah dua nih. Yang kedua adalah alif lam ya. Ini yang kedua. Apa? dinas Tiga. eh خيرا فالمستقيم Pada ihdina suratul mustaqim ini juga masuk pada kelompok dua ya. Yani berilah kami petunjuk ihdina as kepada jalan yang mustaqim, yang lurus. Yaitu adanya alif alif lam. Masuk kelompok kedua. Yang lain yang mendatangkan ayat siapa? Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal Qad الأفلاحان eh, Qad aflahal mu'minun Sungguh telah beruntung orang-orang mukmin. Ada alif lam masih kelompok kedua. Ah, yang lain. Siapa? Hmm. Atau hadis. Hadis kalau ada yang beli. <laughs> hadis. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Kita lihat. Innamal a'malu bin Ya. Ya, ini dapat tanda ketiga. <laughs> Jadi innamal a'malu lu. Innamal a'malu bin binniyati. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut sesuai dengan niat-niatnya. Ada di sini kas kasroh Nia ada Bin niyati. Jadi setiap kata yang ada harokat ini maka dia isim. Ya. Setiap kata yang ada harokat kasroh maka dia isim. Nah, pertama tadi tanwin, kedua alif lam, ketiga kasra. Nah, silakan ditulis. Nah. Coba tambah satu lagi. Siapa yang bisa datangkan? Pakai kasro atau apa? Silakan. Bisa hadis, bisa ayat. Terserah. Yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Nah. Man hmm. به خيرا يفقهه يفقهه في الدين Yeah. ini contoh nomor tiga ya. May yuridillahu bihi khairan yufakkihu fid din मैं yuridu barang siapa yang ingin Allah artinya barang siapa yang Allah inginkan bihi pada orang tersebut khairan kebaikan Yufakkihu maka Allah pahamkan dia fid din di dalam agama ini nah dini ini kata-kata dini agama ada kasroh di sini Nah, setiap kata yang ada kafro maka dia i isim. Nah, silakan. Gitu. Ada tiga kan? Tanwin, alif lam, kasroh. Yeah. dia sebelumnya misalnya pelajaran Islam itu kan dia ketika dikasih alif lam dia langsung otomatis menjadi as, uh, uh, ashajaratu gitu itu ashajaratu ashajaratu iya langsung dia jadi tasbih mana? Oh pada sinnya ini Ah iya ini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan di dalam bahasa Arab itu ada dua kelompok huruf. Kita mulai dari alif sampai ya ya. Ada dua kelompok huruf. Hurufnya namanya yang pertama Komaria. Yang kedua Syamsia. Bisa dilihat di halaman pada buku yang pertama kita pelajari tadi. Bisa dilihat di halaman sebentar. Thank you. di halaman 19 Ya. Kalau di dalam tajwid artinya masalah izhar komaria dan izhar syamsiyah dalam baca Al-Qur'an. Ya. Nah, jadi kita perhatikan halaman 19 ketemu? Nah, pada halaman 19 ada huruf Samaria dan ada huruf syamsiyah. Ya. coba perhatikan kalau huruf qamariyah nah berarti di situ apabila sebuah kata diawali oleh huruf-huruf qamariyah yang dimaksud dengan huruf qamariyah itu alif, ba, ja, ha, kho, ain, ghain, fa, qaf, ka mim, waw, ha, ya. Sub huruf komariah. Nah, kalau dia di, kata itu dikasih alif lam, maka eh, apanya huruf la variannya itu ya, tidak dibaca eh, apa tetap dibaca dan tidak dan lamnya tidak disukun sehingga tetap dibaca kalau abun kasih alif lam al abu. Ya. Kalau babun cuma eh, alif lam al babu. Ya. Kalau jin kemasukan alif lam al jannatu. Ya. Kemudian ha kalau kemasukan alif lam al himaru. Ya. Berarti lamnya itu dibaca. Gitu dibaca sukun tasbih apa dibaca mati ya begitu juga kho al khuzu ya itu kalau komaria tetapi coba lihat yang sebelah yang huruf samsia huruf samsia itu mulai dari ta sa dal ya, za ya, maka terus ro zai sin sin Assalamualaikum. Sedang ngajar, klik. Nah, nantilah kira-kira satu jam lagi. Ah, ya. Waalaikumsalam. Ya. Shin, Sot, Bot, Ko, Wo, Lam, Nun. Nah, setiap kata yang diawali huruf-huruf samsia ini, maka lamnya tidak dibaca, tapi ditafsirkan langsung ke huruf samsiah itu. Seperti ya, tajirun kemasukan alif lam at-tajiru bukan bacanya al-tajiru tapi at-tajiru gitu. Nah, begitu juga saubun pakaiannya. Kemasukan alif lam as-saubu bukan al-saubu tapi as-saubu. Ya. Begitu juga dikun kemasukan alif diku tapi ad dalam Al-Quran juga seperti ini bacanya. Itu disebut dengan izhar. Izhar samsia dan izhar komaria. Ada pembahasan nanti. Ya. Itu juga zal. Ya, Az-zahar. Ya. Zahabun. Ma. Kemasukan alif lam. Az-zahabu. Bukan al-zahabu. Bukan. Tapi az-zahabu. Ya. Ini sekedar pengenalan dari pertanyaan tadi. Iya, <laughs> kita teruskan. Jadi, nah, terus silakan ditulis. Ah, waktu sudah habis. Kita masuk buku ketiga lagi. Tidak, tidak. Terus. <laughs> ah? Eh, ditulis belakangan. Biasa aja lagi. Gitu. <laughs> ah, ya, sudah. ini langsung dapat banyak ini yang dari. Oh gitu. Jadi Imam Az-Zahabi Imam Emas gitu. Zahab iya artinya emas. Hmm. Az-Zahabi. Mungkin ada sebuah daerah yang mas namanya. Jadi disebutkan dia ke situ. Daerah dia itu mas namanya. Masih mas. Mungkin juga. Hmm? Oh, latihan mungkin di rumah membeli foto kurang pas lah membeli tulisan. Iya. Ah, ini memang harus. <laughs> Sebetulnya ada pelajarannya cara menulisnya. Buku-bukunya ada di rumah. Dimulai dari huruf. Ya. dari huruf. Oh kini kalau memang ini langsung lah saya ini Ustaz. <laughs> Iya, ini ada pelajaran dasar. Ada pelajaran menulis dulu. Iya, ada gitu. Ah iya. Ya, banyak awak menulis di rumah. <laughs> Oke lanjutkanlah survei seperti itu saat menulis itu bisa Iya ini bisa Tidak harus di, di, di pelajaran tersendiri gitu kan. Bawa ini nggak lambe warnanya. Ya kita lanjutkan ya. Jadi berapa tanda isim tadi? Tanwin tiga. Dia ada yang keempat. Ada contoh nomor tiga itu. Ini yang keempat tuh ada ini. Ada huruf ya. Ini disebut dengan ah, ini satu lagi contohnya. Ya. Min. Ya. Ya. Min ba kemudian di sini fi itu disebut dengan huruf jar harfu jar nah, harfu jar itu jadi apabila ada huruf jar setelahnya kata maka kata yang setelah huruf jar itu isim setelah itu ampusi ini termasuk daripada huruf eh termasuk daripada i isim karena dia setelah min itu tanda keempat daripada eh. Iya. Eh. Akhirnya ampusi dia oh, ampusu sebetulnya. Iya, masuk min ampusi. Jadi nanti kelanjutannya nanti saya boleh masak, itu bisa baca kitab juga ya? Ah, insya Allah bisa. Nah. Tapi tiga bidang ilmu yang kita pelajari, Misalnya bisa membaca. Satu lagi kitabnya belum ada waktu. <laughs> ada satu lagi. Kedua baru kan, ada si lain. Kitabnya belum eh, dua Ya, ya. iya, iya. Minimal kita pandai membaca kitab ini ketika sholat itu bermanfaat. Itu minimalnya. Oh ternyata makna ya itu begini. Itu akan membawa kepada kekhususan sholat. Coba kalau anda pandai bahasa Arab Ketika sholat Quran dikasihkan tuh sama sambungannya. Tapi ketika kita membaca itu bacaan sholat itu dan paham, nah itu khusyuk gitu. Nah, itu dia pendukung. Harus paham arti bacaan sholat eh, melalui pelajaran bahasa Arab ya. Itu paling minimal dan itu paling utama gitu. Jalan kita untuk menuju akhirat ya. Itulah ini antaranya sebab itu para ulama mengatakan ya wajib hukumnya belajar bahasa Arab khususnya masalah sholat. Ya, tidak orang wajib. Kalau masalah sholat wajib seluruhnya harus tahu. Karena sholat ini kan berbicara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. <laughs> dari dulu ya Ya, kita tambahkan sedikit. Kita masuk pada buku ya, karena sudah membahas isim. Kita lihat pada buku di situ, contohnya Muhammadun itu isimnya. Ya, ya Ustadun, Tilmidun, Ustad, Guru, Tilmidun, Murid, Eh, khailun kuda kalbun eh, anjing kitun apa kitun kucing daftarun buku tulis ya. mirsamun penggaris ya. roll ya penggaris tobasirun kapur tulis Sabasir Capur tulis hmm. Sam matahari Qamarun bulan Asjarun pohon-pohon Bentuk tunggalnya sajarun Sajarotun Bentuk jamaknya asjarun Ya Di jam hampir jam 9 ya kita tutup dulu. Jadi insya Allah kita pelajaran bahasa Arabnya sampai jam 9 paling jauh lah ya. Kalau terlalu malam nanti tidak enak juga dengan masyarakat tapi diusahakan uh, eh, habis maghrib itu kita langsung belajar sehingga banyak yang bisa kita ambil faedah intinya kalau bisa ya Ah, maghrib di sini <laughs> kalau. Jadi memang satu susah dari sana ini kalau di Siko ah, ah. Ah, dua lama itu karena jauh. Ya kalau lah masuk artinya lah paham bahasa Arab kok. Ya. Itu untuk masuk ke masuk bahasa Arab itu candu jadinya. Gitu tuh. Hmm. Ada kecanduan kalau lah pandai itu, gitu. Ah, itu kalau cari candu.